Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang perlu dikondisikan dan pastikan antum bisa menjawab karena kita lewati semuanya. Pembahasan terakhir adalah seputar telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam haud. Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah setiap nabi itu punya telaga atau telaga itu khusus Rasulullah SAW saja? Setiap nabi punya telaga hanya saja dan Naam ahsan. Pertama, likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi punya telaga. Wa haudi aktsaru waridan wa akbar. Atas makna itu artinya setiap nabi itu punya telaga dan telagaku lebih banyak pengunjungnya dan lebih besar. Mahum satu. Yang kedua, termasuk ciri-ciri telaga Rasulullah SAW pertama apa diantaranya? Satu, banyak menyebut satu aja, harus semuanya. Kemarin kita lewati. Apa? Sudah lebih besar sudah ini. Yang belum sebutkan. Kemarin disebutkan banyak sekali kemarin kan. Memiliki dua pancuran. Pancuran yang pertama satunya terbuat dari perak, satu terbuat dari emas. Yang berikutnya Apa? Kenapa? Yang minum dari air tawar tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Naam. Berikutnya. <coughs> nah, memiliki cangkir atau bejana <coughs> yang apa? Lebih eh, banyak atau bahkan sejumlah bintang di langit. Yang berikutnya, Sudah berapa panturan? Banyak sekali kemarin kebetulan banyak sekali kan? Bagaimana airnya, bagaimana rasanya, banyak sekali kan? Santai aja, santai aja. Kamu jawab aja. air telaga Rasulullah SAW. Telaga Rasulullah SAW yang disebutkan tadi lebih besar, lebih banyak pengunjungnya. Satu, kedua memiliki dua pancuran, ketiga nah yang minum air tersebut tidak akan haus selama lamanya. Yang ke berikutnya tadi jumlah tangkir-tangkirnya bedananya jumlah bintang di langit atau lebih. Yang berikutnya enam. Airnya lebih putih daripada susu. Berikutnya Sufyan. Ya? Gelasnya apa? Terbuat dari emas. Kemarin enggak masuk kendaraannya. Kalau kalau pancurannya ya kalau gelasnya Allah alam. Yang disebutkan aja. Apa? Lebih manis dari susu? Nah, lebih manis daripada madu. Berikutnya, Nah, baunya lebih wangi daripada bau misik atau baunya bau yang wangi, wangi sewangi wangi misik. Ada lagi enggak? Ya belum disebutkan tapi masuk juga. Antum luas dan lebarnya? Berapa lamanya? Kalau orang berjalan mengelilingi atau berjalan ke telaga tersebut luas dan panjangnya itu jaraknya berapa lama kemarin? Atau pertemuan yang dulu-dulu berapa lama perjalanan? Hah? Dua bulan? Sebulan saja. Sebulan perjalanan. Paham ya? Panjang dan lebarnya sama. Panjang lebarnya sama. Nah barakallahu fiik. Nah kalau seandainya orang jalan, nah barakallahu fiik pada telaga tersebut itu diprediksikan sebulan perjalanan. Masya Allah. Telaga Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya barakallahu fiik kita akan memasuki pembahasan berikutnya disimak baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah matannya itu disimak wasiratu hakun dan jembatan itu benar adanya. Jembatan di sini jangan sampai antum membayangkan seperti jembatan di dunia. Jembatan di dunia memang antum bisa lewatin, sekecil apapun antum bisa lewatin kalau yang namanya jembatan. Dalam posisi terbuat dari bambu, terbuat dari cor-coran, bisa lewatin. Tapi jembatan nanti di akhirat ini, kalau orang nggak tidak, tidak punya amalan soleh nggak bisa lewatin. Walaikumsalam. Apabila apabila orang munafik, kalau orang munafik jelas dia baru jalan aja padam lampunya, jatuh ke bawah. Di bawah ada apa di bawah? Ah, antum Mas, di bawah ada apa? Ada kalani neraka jahanam. Ada kalani yang yang disebutkan para ulama itu apa? Seperti duri sa'dan, ujungnya bengkok kayak kail, menyambar-nyambar. Wal billah. Paham ya? Naam. Terus bagaimana ciri-ciri sirat ini? Dan kita lewati juga. Hafiz. Bagaimana ciri-ciri sirat ini? Besarnya berapa? Eh? Seberapa besarnya? Yang kita lewati kemarin tidak salah itu. Ukurannya, ukurannya jembatannya seberapa? Sama jembatan-jembatan yang ada ini lebih, lebih luas mana? Ingat ya? Ewa, antum, Izam, lebih lembut daripada rambut. Lebih kecil dari rambut. Terus tajam enggak? Apa? Lebih tajam daripada pedang. Ahad minas saif adak minas Dihafalkan ini. Ahad minas saif adak minas Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada apa? enam rambut ngeri sekali. Kok bisa nyebrang bagaimana? Amalan soleh. Ada yang nyebrang seperti kelihatan petir. Antum tahu kelihatan petir? Secepat itu, masya Allah, nyebrang langsung itu. Ada yang nyebrang seperti naik kuda balap, subhanallah. Ada yang nyebrang seperti orang lari. Ada yang nyebrang dengan cara berjalan. Ada yang merangkak merayap, selamat juga. Ada yang baru jalan padam cahayanya, jatuh ke bawah, sambar ke kalalin. Paham ya? Nah, barakallahu fi orang-orang munafik wallahi billah. Nah, doanya para nabi waktu itu ketika melihat keadaan umatnya seperti itu apa doanya yang, diucapkan para nabi waktu itu? Hasan. Naam, Allahumma salim salim ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah ngeri. Nah, nasallaha as alaihi wa ngeri barakallahu fi. Kita lihat di sini Ya juzuhu al-abrar wa yazilu anhu al-fujjar. Yang bisa menyeberanginya orang-orang yang baik dan yang tergelincir darinya orang-orang jahat. Yazid tergelincir, terpleset, ya justru nyebrang. Yang punya kitab disimak itu ya. Jadi sirat ini jembatan ini dikondisikan benar adanya. Ukurannya berapa? Ahaddu minas saif. Kemudian ada kemudian syar, lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut. Dikondisikan ini. Yang bisa menyeberangi orang-orang baik sedangkan orang jahat terpleset. Mafhum? Walayyad billah. Lihat ini juzul abrar wa yazilu anhu al-fujjar. Mafhum? Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan tabarakallah dilihat itu syarahnya kadzalika min a'mali yaumil qiyamah wa ahwaliha. Seperti itu pula tentang apa? Amalan-amalan hari kiamat dan juga ngerinya hari kiamat. Ahwal itu pengerian, ngeri-ngerinya hari kiamat as-siratu wal mururu alaih jembatan dan menyeberangi jembatan tersebut ngeri yang tidak selamat orang-orang kufar dan orang-orang munafik begitu mau nah barakallahu fiik naam menyeberang tersambar paham ya kira-kira orang kufar bagaimana nyebrang enggak pendapat yang sahih wala alam orang kufar itu enggak perlu nyebrang langsung masuk neraka jahanam orang munafik iya kalau orang kufar nyebrang mau ngapain ini kan nyebrang mau ke surga, ya enggak? Kalau orang-orang munafik memang dulunya di, di dunianya menampakkan seperti kaum muslimin. Sehingga disitulah dia mau nyebrang dia. Tapi ketika nyebrang padam itu cahayanya. Jatuh ke bawah dia. Sambar apa tadi? Kalalib. Paham ya? Kalalib jamak dari kalub. Paham ya? Nah, jangan diartikan anjing-anjing ya itu keliru nih ya. Nah, barakallahu fiik. Naam. Orang kufar bagaimana nyebrang atau tidak? Pendapat yang sahih wallahu alam. Orang kufar tidak nyebrang. Kenapa? Karena jembatan itu yang mau nyebrang orang-orang yang tidak mau masuk surga. Orang munafik kan pengen. Tapi kan mereka apa? Menyembunyikan keislaman di dunianya, menyembunyikan kekufuran, menampaknya menampakkan keislaman sehingga nampaknya seperti kaum muslimin. Ternyata ketika diuji ujian seperti itu nampak mereka. Malah tersambar oleh kalalitan itu. Orang kufar bagaimana langsung masuk ke neraka. Kalau antum lihat mau lihat tafsirannya dalam surat Az-Zumar. Itu kan ada dua itu. Wa futihat sama putihat. Kalau surga wa futihat. Kalau neraka putihat. Jadi mereka tiba-tiba langsung dibukakan langsung. Jadi dalam kondisi orang kufar dikirim langsung terbuka pintu neraka, perlu dibukakan lagi. Kalau surga wa futihat, dibuka dulu. Jadi orangnya berangin enggak langsung masuk surga, dibuka dulu. Siapa yang buka? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dipasrahkan kepada beliau kuncinya. Dipasrahkan kepada beliau kuncinya. Paham ya? Diizinkan untuk apa? Memegang kunci dan membuka enam surga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dipahami ya? Orang kufar enggak nyebrang. Orang kufar langsung masuk ke neraka. Orang munafik nyebrang itu pun enggak sampai tujuan. Tersambar oleh apa tadi? Kalalib tadi itu. Nah, kita lihat sini Wasirat wal qintarah wal jisr. Sirat itu adalah enam jembatan, artikannya gitu aja. Nam ya? Nam wal qintarah wal jisr al madrub, yaitu jembatan ya barakallahu fiq yang ditancapkan ala matri jahannam di atas neraka jahannam. Paham ya? Nah, barakallahu fiq seperti itu. Ngatikannya gitu. Jadi sirat itu jembatan yang ditancapkan Nah barakallahu fiik atau dibentangkan di atas neraka jahanam. Tancapkan dibentangkan. Ya'buru 'alaihin nas kulluhum. Semua manusia menyeberang semuanya. Nah, ini para ulama silang pendapat mengenai apakah orang kufar nyebrang atau tidak. Paham ya? Karena orang kufar itu kan mau seandainya mau nyebrang pun nah enggak akan tetap enggak akan selamat kan, tetap masuk ke neraka jahanam kan. Nah, wallahu alam. Kalau orang munafik pun masih nyebrang, itu pun jatuh nanti. Orang muslimun tetap dia karena orang muslim melalui ujian dari itu. Nah, kita nah, lihat sini. Tapi nanti ada dalil yang lebih umum, paham ya? Dalam artian orang kufar pun nyebrang juga tapi nggak akan sampai. Jadi begitu mau nyebrang jatuh langsung kesambar oleh kalalit tadi itu. Paham ya? Itu lebih umum nanti dalilnya Kalau orang munafik sempat dia, sempat nyebrang dia. Tapi nggak sampai juga. Paham ya? Padam cahayanya jatuh. Jadi pahami? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wala yahmiluhum 'alaihi illa 'amaluhum. Lihat ini. Dan tidak ada yang bisa membawa mereka kecuali amalan-amalan mereka. Lihat ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tidak ada yang bisa membawa mereka kecuali amalan-amalan mereka. Maksudnya menyelamatkan amalan mereka. Harta nggak bisa. Harta, kekayaan dunia nggak bisa menyelamatkan. Tabbat siyada abi lahabi wa tab tabat yada Abi Rabi' wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma Hartanya dan semua kekayaannya dikumpulkan enggak bisa menolong Abu Lahab. Paham ya? Jadi semuanya kalau sudah seperti itu keadaannya nggak bisa menolong harta, kekayaan, lah harta, wala tahta, wala wanita, itu semuanya tidak bisa. Harta, tahta, kedudukan, jabatan nggak bisa. Wanita yang dia cintai, wanita yang dia sayangi, istrinya nggak bisa menyelamatkan. Coba lihat Abu Lahab. Istrinya pun ikut masuk kan akhirnya. Karena ngajak, mengajak mencaci maki Rasulullah SAW memusuhi. Bisa ya? Istrinya membawa apa? Kayu bakarnya. Wal'iyadzubillah. Nah, Sudah pernah anak kenalkan nama istrinya Abu Lahab. Hafiz. Sudah pernah kenalan belum sama istrinya Abu Lahab? Sudah pernah kenalan belum Hafiz? Kalau tidak salah waktu beberapa waktu yang lalu sudah kami kenalkan nama istrinya sama istrinya Abu Lahab. Nah, barakallahu fiik. Yang udah pernah kenalan enggak usah utak-utak-utak langsung dihafal aja. Nah, barakallahu fiik. Siapa namanya dan siapa kunyahnya? Eh? Ummu Jamil. Kunyahnya namanya Urwah Nulisnya keliru kalau urmah. Ayo antum. Sudah pernah tak kenalkan ini. Antum ingat enggak Mas? Kunyahnya Ummu Jamil, namanya Lupa labas. Hizam. Ayo nam. Kita kenalkan beberapa waktu yang lalu. Eh? Sama istrinya Abu Lahab. Kalau Abu Lahabnya jelas, sudah kita lewat itu ya kan? Eh, eh Nazril. Arwa bintu Harb. Dihafalkan, Arwa bintu Harb. Kalau Abu Lahabnya siapa namanya Abu Lahabnya? Pernah kenalan belum sama Abu Lahab? Belum? Sudah pernah lupa, men. Abu Lahab, dulu pernah tak kenalkan dulu. Kalau kita bahas kitab Al-Fusul ke surat Rasul, ya kan? Abu Lahab juga pernah tak kenalkan, sama Abu Jahal juga pernah tak kenalkan, ya kan? Dikenalkan melalui sirah maksudnya, melalui sejarah, bukan ketemu langsung. Jadi pahami ya? Itu maknanya perkenalan melalui sirah nabawiyah. Eh, siapa namanya? Abu Lahab Lupa Bas. Eh, Esan. Jangan tertukar ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Abdul Uzza yang mana? Yang Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Lahab. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal Ahmad bin Syam. Dulunya Abu Jahal punyanya siapa? Abu Hakam. Nah, ahsan barakallahu fiik dikondisikan ya. Ya udah pernah kenalan jangan dilupakan lagi. Paham ya? Sudah dikenalkan dengan ingat Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Istrinya Ummu Jamil namanya Arwa bintu Harb. Saudarinya siapa? Abu Sufyan bin Harb. Mafhum? Nah, barakallahu fi seperti itu. Karena Abu Sufyan namanya Sakhr kan? Sakhr bin Harb. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Jadi syahidnya bagaimana syahidnya tadi? Nanti bisa jadi orang kufar pun melewati tapi enggak bisa sampai tujuan. Baru awal sudah jatuh, tersambar ke ini. Kalau orang munafik sempat nyebrang dia, tapi nanti padam cahayanya akhirnya ujung-ujungnya jatuh juga ke bawah. Di bawah ada apa di bawah jembatan itu? Ada apa di situ? Kalau sama apa? Neraka jahanam. Kita lihat. Faminhum disimak ini. Faminhum maka di antara mereka man murukal barqi al khatif. Masya Allah. Di antara mereka ada yang melewati menyeberang jembatan tersebut, tersebut seperti apa? Seperti kilatan petir yang menyambar. Masya Allah cepat sekali. Subhanallah. Nah inilah yang terbaik ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan bisa menyeberangi sirat tersebut jembatan tadi. Karena kalau mau masuk surga ya lewat situ kan itu. Ya, Naam. Wa minhum man yamurru karnih bi sur'atiha hasba quwwati amalihi ini. Di antara mereka seperti ada orang bilang seperti angin, rih angin. Kecepatannya tergantung kekuatan amalan mereka. Semakin kuat amalannya semakin cepat anginnya. Paham ya? Angin itu kan tahu kan? Tahu angin enggak, Angin ya yang kadang nampak kalau kalau pas tebal nampak sekali nah ini kekuatannya ketepatan anginnya ini tergantung kekuatan amalannya semakin kuat amalannya semakin cepat Alhamdulillah. kalau pertama kan seperti kilatan petir yang menyambar jadi kalau kelihatan petir kan sebelum ada petir ada kilatan itu ya kan cepat sekali itu kan nah seperti itu nah barakallahu fi yang kedua seperti angin Masya Allah Kecepatannya bisur'atiha kecepatannya hasba ya amalin, tergantung dengan kekuatan amalan mereka. Yang ketiga dikondisikan ini kepada tanya ini ya. Wa minhum di antara mereka menyamur kal faris al jawad. Lihat ini. Nah, di antara mereka ada nyebrang seperti apa? Seperti kuda balap. Seperti kuda balap. Masya Allah. Bukan sembarang kuda, kuda biasa mending. Ya, masih dalam artian kuda biasa ini bisa dikatakan pelan. Ini kudanya cepat ini kuda balap. Paham ya? Kuda pilihan. Naam. Wa minhum man yamuru karikabil ibil. Di antara mereka ada yang menyeberangi seperti orang naik onta. Tahu onta? Onta kan jalannya pelan-pelan ya, santai ya, slow. Tapi sampai gitu loh. Masya Allah. Kalau yang sebelumnya seperti apa? Kuda, kuda balap. Kencangnya. Wa minhum man ya'du adwan ala qadamai. Di antara mereka ada yang berjalan Nah, barakallahu fik pelan-pelan santai di atas kedua telapak kakinya. Paham ya? Nah, nah barakallahu fik makna ya'du aduan ala qadamai ini maksudnya nah barakallahu fik eh, itu merangkak. Jadi merangkak lebih apa lebih apa istilahnya itu nah barakallahu fik nah merangkak itu bahasa Jawa berangkang. Semacam berangkang itu ya. Nah, Wa minhum man yamshi ada juga di antara mereka yang jalan seperti jalan biasa. Jadi dimahami, Nah, barakallahu fi. Kalau yang sebelumnya ini agak cepat dikit. Paham ya? Nah, barakallahu fi ada agak lebih, lebih cepat dikit. Nah, jadi jalan cepat. Paham ya? Jalan cepat. Bukan lari ya. Nah, barakallahu fi. Ada yang lari, ada yang maknakan lari juga karena lebih cepat daripada jalan. Kita artikan yang cocok aja ya. Jadi banyak dua aduan ala qadamih itu lari lari di atas kedua telapak kakinya gitu aja biar cepat biar apa biar lebih apa lebih memahamkan karena ya adu aduan itu jalannya cepat cepatan lari paham ya nah wa minhum man yamshi masyan dikondisikan biar tahu urut-urutannya di antara mereka ada yang berjalan seperti jalan biasa berarti kalau jalan biasa kan sama lari cepat mana berlari nah ini bawahnya wa human man yazhaf zahfa di antara mereka ada yang mereka apa berjalan nah, menyeberanginya dengan cara apa istilahnya barakallahu dengan apa dengan pantatnya ngelesot kalau bahasa Jawanya ngelesot bahasa Indonesia apa ya menglesot kan dengan cara jalannya menglesot apa bahasa Indonesia jelas nah barakallahu dia berjalan dengan cara menyeret apa menyeret pantatnya itu bahasa Indonesia apa itu privat menglesot kan Ya, menyeret itu. Menyeret umum ya, bisa menyeret apa-apa ya. Ini intinya gitu. Paham ya? Nah, atau diartikan merayap. Merayap ya. Merayap. Nah, Kullama dha'afatul amal dha'aful murur. Kata beliau, setiap kali amalan itu lemah, lemah puna cara menyeberangnya. Jadi semakin lemah amalannya, cara belangnya pun semakin lemah. Ya? Berarti sampai Ngelesot ini kan berarti kan sampai istilahnya apa ya? Menyeret nah barakallahu fiik menggunakan bagian apa? Bagian belakang yang bagian pantatnya itu kan berarti kan pelan. Paham ya? Kalau jalan kan masih normal. Saya Tergantung dengan apa tadi? Amalannya. Wa minhum di antara mereka di dipahami ini man yukhtaf ada yang disambar ini. Yukhtaf disambar. Paham ya? Berarti sampai enggak gerakan sambar ini? Enggak sampai. Fayal kayul fi jahannam akhirnya mas, dimasukkan dalam neraka jahannam nam bi anta ta'za a'maluhu an hamlihi 'ala sirat karena amal amalannya tidak mampu membawa dia di atas jembatan tersebut fayaqau fi jahannam maka dia jatuh ke dalam neraka jahannam wal billah Allahumma salim salim na'am seperti itu jadi kesimpulannya kita selesaikan bawah itu ya Beraneka ragam, bermacam-macam orang yang menyeberang situ. Yang paling cepat seperti apa tadi? Kilatan petir. Ya, yang menyambar cepat sekali. Yang kedua seperti apa? Angin. Yang ketiga seperti kuda balap. Yang berikutnya seperti apa? Orang naik onta. Yang berikutnya seperti orang lari, yang berikutnya seperti orang yang berjalan, yang berikutnya seperti orang mengelesat tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Bahasa Indonesia enggak tahu bahasa Jawa aja. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum Allah musta'an. Ya kalau misalkan di luar sana ada yang enggak paham, nglesot itu artinya adalah nah barakallahu fiik ya berjalan dengan pantatnya. Eh, apa saya menyeret pantatnya. Kita aja ya. Nah barakallahu fiik. Karena kalau bahasa Jawa ada menglesot itu ya. Allah musta'an. Nah. Kemudian yang paling terakhir tersambar. Jadi mau lewat sambar. Ini orang munafik atau yang semisalnya. Wa hadza kama fi qouli ta'ala fa wa rabbika fa wa rabbika lahsurannahum wasyayatin thumma lanukhbirannahum hawla jahannam jithiya thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani thumma lanahnu a'lamu bil ladzina hum awla biha siliya wa in minkum illa wariduha syahidnya perhatikan ini Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidaklah ada di antara di antara kalian melainkan akan wariduha, menyeberanginya. Akan melewatinya. Melewati apa ini? Melewati sirat. Bagaimana ukurannya ini? Lebih apa? Lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nam Allahumma salim salim. nam ahaddu minas saif adakku minas syar. Itu dikondisikan. Naam. Karena la rabbika hatman maqdiya itu adalah suatu keharusan, suatu ketetapan dari Rabb Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Wa in minkum hadza syamal mu'minal kufar dalilnya kuat ini. Wa in minkum minkum umum. Mencakup orang-orang yang beriman dan mencakup orang-orang kafir. Orang kafir pun lewati tapi enggak sampai. Masuk seperti orang munafik tersambar oleh apa tadi? Sambar oleh apa? Oleh khatatif. Apa khatatif itu? Kalalib. Khatatif itu kalalib menyambar-nyambar. Illa hanya ini jahannam, melainkan akan melewati neraka jahannam melalui sirat tadi. Wa hadzal wurud huwal murur 'ala sirat. Murud di sini mendatangi di sini maksudnya apa? Mendatangi neraka jahannam, maksudnya adalah melewati menyeberangi jembatan tersebut. Summan nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha Kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa dan kami tinggalkan orang-orang dolim di situ yatasaqatuna finnar wal Mereka berjatuhan ke dalam api neraka wal Allahumma salim salim ya Allah selamatkanlah selamatkanlah. Nah, ini yang kita ambil pada kesempatan kali ini pada fiik. Pastikan dipahami, ditancapkan di benak antum semuanya agar bisa membedakan antara jembatan akhirat dengan jembatan dunia. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.